nyanyian duniawi. Ketika bulan tidur di kasur tua, gadis itu kucumbu di kebun mangga. Hatinya liar dan berani. Lapar dahaga ia injak dengan kakinya di dalam kemelaratan kami berjamahan. Di dalam remang-remang dan bayang-bayang. Menderu gairah pemberontakan kami. Dan gelapnya yang angkuh membuat hatiku gembira. Di dalam bayangan pohon-pohonan, tubuhnya bercahaya bagaikan kijang kencana. Susunya belum selesai tumbuh, bagai buah setengah matang. Bau tubuhnya murni, bagaikan bau rumputan. Kudekap ia, bagai kudekap hidup dan matiku. Dan nafasnya yang cepat ia bisikan ke telingaku betapa ia kagum pada biang lara yang muncul dari mata terpejam. Maka para leluhur yang purba muncul dari pusat kegelapan, datang mendekat dengan pakaian compang camping dan mereka berjongkok menonton kami. Kepada MG, engkau masuk ke dalam hidupku di saat yang rawan. Aku masuk ke dalam hidupmu di saat engkau bagai kuda beringas butuhkan padang, Dan kau lupa siapa nama mertuamu. Kenapa bertanya apa makna kita berdekapan? Engkau melenguh waktu dadamu ku genggam. Duka yang tidur dengan birahi telah beranak dan berbiak ranjang basah oleh keringatmu. Dan sungguh aku katakan, engkau belut bagiku. Adapun maknanya, meskipun ku kenal segala liku tubuhmu, sukmamu luput dari genggaman. Telah kurenggut engkau dari kehampaanmu, dari alkohol kota New York, dari fantasi lampu-lampu neon, dan dari pertanyaan-pertanyaanmu yang lesu naik turun elevator. Engkau kuseret, kulekatkan pada kerawananku, pada kemuaanku terhadap lapar, pada filsafat pemberontakanku, pada sanksiku, Astaga, rambutmu yang blonda sungguh asing dan membawa gairah baru padaku. Sebagai bajingan aku telah kau terima. Engkau telah menyerah. Sebagai perahu kau bawa aku mengarungi udara yang gelisah karena nafasmu yang resah dan tubuhmu yang menggelombang. Hidup telah hidup dan menggeliat. Waktu gemetar dalam ruang yang gemetar. Ketika bibirmu mengering dan memutih, dan kuku jari-jarimu menekan pundakku, ku pecamkan mataku hidupku dan hidupmu tidak berubah karenanya. Masing-masing punya cakrawala berbeda, masing-masing punya teka-teki sendiri yang berulang kali mengganyangnya. Di bawah bulan Ketika sebuah suara memanggil namanya, ia hentikan langkahnya. Rumpun pohonan remang-remang, mahkota cahaya di pucuk daunnya. Ia tak lihat orangnya, tapi suara dikenalnya. Ketika bulan menjenguknya, tampak pipinya, bagai kelopak soka karena darah naik ke muka dan bulu kuduknya. Terdengar cengkrik berpacaran, pucuk-pucuk cemara bergeseran. Ketika sebuah suara memanggil namanya, ia pun tahu siapa menunggunya. Cahaya lembut memabukkan angin meniup tepi kainnya. Ketika sebuah tangan kuat meraba pundaknya, menyerahlah ia. Sajak joki tobing untuk widuri dengan latar belakang gubuk-gubuk karton, aku terkenang akan wajahmu. Di atas debu kemiskinan, aku berdiri menghadapmu. Usaplah wajahku Widuri. Mimpi remajaku gugur di atas padang pengangguran. Ciliwung keruh wajah-wajah nelayan keruh. Lalu muncullah rambutmu yang berkebaran. Kemiskinan dan kelaparan membangkitkan keangkuhanku. Wajah indah dan rambutmu menjadi pelangi di cakrawalaku. Sajak biduri untuk joki Tobe. Debu mengepul mengolah wajah-wajah tukang parkir. Kemarahan mengendong di dalam kalbu purba. Orang-orang miskin menentang kelaparan. Wahai joki tobing, kuseru kamu karena wajahmu muncul di dalam mimpiku. Wahai joki tobeng, ku seru kamu, karena terlibat aku di dalam nafasmu. Dari bes kota ke bes kota, kamu memburuku. Kita duduk bersandingan, menyaksikan hidup yang kumal dan perlahan tersirat darah kita melihat sekuntum bunga telah mekar dari puingan masa yang putus asa. wanitaku, wanitaku. Gerimis menampar mukaku dan aku berseru kepadamu, di manakah kamu wanitaku? Kamu menghilang di belakang hotel, di dalam kabut kuburu kamu kamu lari ke dalam bis kota dan lenyaplah kamu untuk selama-lamanya. Aku bernyanyi di kamar mandi dan tiba-tiba tubuhmu yang telanjang terbayang lagi. Apakah kamu mengerti kesepianku? sukmamu mengembara di dalam rumah di antara buku-buku poster-poster butut meja makan yang berantakan ranjang yang berbau mimpi aku terseduh-seduh hubungan kita sia-sia sukmaku menjelma menjadi seekor kucing tua yang lalu mengembara luput ke dalam perkampungan. Sudah sekian lama, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, sudah berabad-abad, melewati kepulan debu, melewati angin panas, melewati serdadu dan algojo, melewati anjing-anjing. Aku memburu, memburu, berburu, berburu di atas Harley Davidson, mencari sukmamu dan sukmaku yang telah lenyap bersama hang kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Sawo Jajar lima Jogja Memasuki pintu halamannya Kujumpai pohon-pohon yang kabur karena malam sudah turun. Rumahnya bagai kotak penuh cahaya dan jendela. Ia duduk main piano, nampak punggungnya dan rambutnya yang panjang dua jaringan. Inilah tempat yang damai di mana gelora dosa diredakan. Tempat membasuh kaki yang payah, yang telah berjalan dengan resah, menumpuk kekosongan dan kebimbangan. Di sini urat-urat ditenangkan setelah menggelepar sia-sia karena gairah dan gelora remaja melewati berlusin pemberontakan, berlusin kekalahan, dan berlusin kenakalan yang menghadang bencana, kutemuilah juga hiburan ini. Segelas air dingin dan kasih sepasang mata. Piano menggemakan keindahan dan peradaban kursi-kursi, bunga-bunga, dan gambar-gambar menjinakkan darahku. Pelan-pelan ku dekati ia dari belakang. Pelan-pelan ku jamah kedamaianku. sajak seorang tua untuk istrinya. Aku tulis sajak ini untuk menghibur hatimu. Sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula masa remaja kita yang gemilang dan juga masa depan kita yang hampir rampung dan dengan lega akan kita lunaskan. Kita tidaklah sendiri dan terasing dengan nasib kita. Karena soalnya adalah hukum sejarah kehidupan. Suka duka kita bukanlah istimewa karena setiap orang mengalaminya. Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup. Bekerja membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudra, serta mencipta dan mengukir dunia. Kita menyandang tugas karena tugas adalah tugas, bukannya demi sorga atau neraka, tetapi demi kehormatan seorang manusia. Karena sesungguhnya lah kita bukan debu meski kita telah reot, tua renta, dan kelabu. Kita adalah kepribadian dan harga kita adalah kehormatan kita. Tolehlah lagi ke belakang, ke masa silam yang tak seorang pun kuasa menghapusnya lihatlah betapa tahun-tahun penuh warna. sembilan puluh tahun yang dibelai nafas kita. sembilan puluh tahun yang selalu bangkit. Melewatkan tahun-tahun lama yang porak-poranda. Dan kenangkanlah pula bagaimana kita dulu tersenyum senantiasa menghadapi langit dan bumi dan juga nasib kita. Kita tersenyum bukanlah karena bersandiwara, bukan karena senyuman adalah satu kedok, tetapi karena senyuman adalah satu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib dan kehidupan. Lihatlah sembilan puluh tahun penuh warna. Tenangkanlah bahwa kita telah selalu menolak menjadi koma. Kita menjadi goyah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kita tapi bukan karena kita telah terkalahkan. Aku tulis sajak ini untuk menghibur hatimu. Sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula bahwa kita ditantang seratus dewa.